نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Nah, kita lanjutkan uh, pembahasan kita dalam pembahasan kitab Al-Usul min Ilmi Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan uh, tentang uh, alif lam al-ahdiyah. Ya, alif lam al-ahdiyah. Alif lam yang menunjukkan adanya perjanjian dengan uh, kata sebelumnya. Ya. Alif lam lil ahdiyah contohnya dalam firman Allah surat Sad ayat 71 sampai 73. Ya. Ada dua kata malaikat. Idh qala rabbuka lil malaikati. Ini malaikat eh, kata malaikat yang pertama. Inni khaliqum basyaron mintin. Sungguhnya aku akan ciptakan malaikat dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ayat yang ke-73, Allah berfirman, maka seluruh malaikat itu pun sujud. Nah, Ah, malaikat yang dimaksud dalam ayat yang ke-73 ini adalah malaikat yang dimaksud pada ayat yang ke-71 tadi. Iya. Nah, maka kita lihat uh, kata al-malaikatu ya yang uh, merupakan isim yang dimasuki oleh alif lam al-istighraqiyah. Uh, isim yang dimasuki oleh alif lam al-lahdiyah. Apakah al-malaikatu di sini bermakna umum atau khusus? Kita katakan dia bermakna umum. Kenapa? Dikembalikan kepada ma'hudnya. Mana ma'hudnya? Yaitu kata malaikat, ya, kata al-malaikatu malaikat pada ayat yang ke-71 tadi sebelumnya. Nah, kata al-malaikatu malaikat eh, id qala rabbuka lil malaikati. Nah, al-malaikah dalam ayat yang ke-71 ini alif lam di situ adalah alif lam lil istigraqiyah. Maka kita pahami bahwasanya eh, kalimat atau kata al-malaikatu pada ayat yang ke-73 adalah uh, isim yang dimasuki oleh alif lam al ahdiyah yang bermakna umum. Kenapa? Karena ma'hudnya umum. Mana ma'hudnya? Tadi kata al malaikah pada ayat yang ke-71 yang merupakan isim yang dimasuki oleh alif lam al istighraqiyah. Nah, yang kedua kata beliau wa misalul khasi qauluhu ta'ala. Misal khas ya. Dari uh, alif lam al al, al, al ini Contohnya adalah firman Allah dalam surat Al-Muzammil. Ayat yang ke-15 dan ke-16. Allah berfirman, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasulah. Fa'asa fir'aun rasulah fa'akhadnahu akhdaw wabila. Nah. Sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian rasulan, seorang rasul. Syahidan alaikum kama arusalna ila fir'auna rasulah. Rasul itu sebagai saksi atas kalian sebagaimana kami telah mengutus ya, seorang rasul kepada kepada Firaun. Nah, perhatikan. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Kemudian Fir'aun bermaksiat kepada Ar-Rasul. Ya, yang diutus kepadanya. Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka kami siksa dia dengan siksaan yang sangat pedih. Nah, yang menjadi inti pembahasan kita adalah kata Ar-Rasul pada ayat yang ke-16 dari surah Al-Muzammil. Rasul yang dimaksud di sini siapa? Kita katakan Rasul yang dimaksud, dimaksud di sini adalah Nabi Musa. Karena Nabi Musa yang diutus kepada kepada Firaun. Ya, Nabi Musa yang diutus kepada kepada Firaun. Maka alif lam yang masuk pada kata ar-rasul di sini, ya, itu bukan bermana umum, tapi bermana khusus. Ya, karena alif lam di situ adalah alif lam al-ahadiyah. Mana ma'hudnya? Kata rasulan ya pada ayat yang ke-15, akhir ayat yang ke-15, ila fir'auna rasulah. Ya. Berarti apa? Kata ar-rasul pada ayat yang ke-16 ini, ya. Fir'aun bermaksiat kepada sang rasul. Rasul siapa ini maksud? tidak bermakna umum, bermakna khusus, yaitu hanya Nabi Musa alaihissalam. Begitu. Nah, jadi eh, kesimpulannya jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alif lam lil ahdiyah itu tergantung ma'hudnya. Kalau ma'hudnya bermakna umum, maka dia juga bermakna umum. Ya. Kalau isim yang dimasuki alif lam al ahdiyah itu, ya, ma'hudnya adalah bermakna khusus, maka kita katakan isim tersebut juga bermana bermana khusus. Contohnya tadi surat Sad ayat 71 sampai 73 dan surat Al-Muzammil ayat 15 dan 16. Nah, wa ammal mu'arrafu bi al allati li bayanil jins. Adapun alif lam ya atau adapun isim yang dimakrifahkan dengan alif lam yang menjelaskan jenis fala ya'ummu al afrada maka dia tidak mencakup individu per individu pada kata tersebut. Ya. faida kulta kata beliau jika engkau katakan contohnya begini engkau katakan ar-rajul ar-rajulu khairum khairun minal mar'ati ar-rajulu khairun minal mar'ati laki-laki lebih baik daripada perempuan atau kita katakan awir awir rijalu khairum minan nisa'i para laki-laki itu lebih baik daripada para wanita Nah, perhatikan. Kata ar-rijal dan kata an-nisa, ar-rijal, alif lam pada kata ar-rijal di situ adalah alif lam libayanil jins. Alif lam untuk menjelaskan jenis. Artinya apa? Kalau kita katakan ar-rija ar-rajulu khairun minal mar'ati. Pria itu lebih baik daripada perempuan. Maksudnya apa? Untuk menjelaskan jenisnya. Ya, jenis laki-laki lebih baik daripada perempuan falaisal muradu anna kulla fardin minar rijali khairun min kulli fardin minan nisa. Tapi bukan berarti setiap individu laki-laki itu lebih baik daripada setiap individu wanita. Nah, karena individu, individu per individunya bisa jadi ya tidak seperti itu. Ya, wa innamal muradu anna hadzal anna hadzal jinsa khairun min hadzal jinsi. Sungguhnya yang dimaksud dari kata ini ya adalah jenis yang ini lebih baik daripada jenis yang ini. Maksudnya jenis laki-laki kalau kita katakan ar-rajulu khairun minal mar'ati. Laki-laki lebih baik daripada perempuan. Maksudnya apa? Ar-rajulu laki-laki, pria, maksudnya di situ adalah ya, menjelaskan jenis pria lebih baik daripada jenis wanita secara secara global. Nah, tapi nanti kalau kita melihat per individunya, apakah setiap per individu laki-laki lebih baik daripada setiap per individu perempuan? Belum tentu. Ya, contohnya ya. Ada nggak perempuan dari sisi per individunya dia lebih baik daripada laki-laki? Ada. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala jauh lebih baik daripada kita, nggak ada apa-apanya kita ini. Nah, ilmu beliau, belum lagi beliau seorang sahabiah, belum lagi beliau apa namanya sebagai ibu kita, ibunda kaum mukminin, ya, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau punya banyak riwayat hadis dan seterusnya kan begitu nah tapi secara umum ya secara global makna uh, kalimat ini ar-rajulu khairun minal mar'ati maksudnya alif lam yang dimaksud dalam kata ar-rajulu itu libayanil jins untuk menjelaskan jenis nah wa in kana qad yujadu fi afradin nisa'i min man huwa khairum min ba'dir rijal ah ini beliau jelaskan walaupun sebenarnya ya pada hakikatnya, terkadang kita dapatkan ada sebagian individu perempuan yang jauh lebih baik daripada sebagian laki-laki. Ada. Ya. Tapi ya itu per individunya. Kalau kita berbicara secara jenis-jenisnya, laki-laki lebih baik daripada perempuan. Nah, <coughs> yang kesimpulannya, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya alif lam itu ya alif lam itu kalau masuk pada satu ben, satu kata benda satu isim ya itu ada tiga bentuk ada tiga jenis atau ada tiga kondisi yang pertama alif lam al istigrokiyah namanya yang menenggelamkan semua jenis kata yang dimaksud yang dimasukkan yang di, yang dimasuki oleh alif lam tersebut ya. kalau ini bermana umum bermana umum jenis yang kedua ada namanya alif lam lil ahdiyah Ya, sudah kita jelaskan tadi contohnya. Ini kesimpulannya saja. Alif lam lil ahdiyah. Kalau alif lam lil ahdiyah, maka kita lihat isim itu, kata itu, ya, kita lihat ma'hudnya, yaitu kata sebelumnya, umum atau khusus. Kalau kata sebelumnya umum, maka kata ini pun bermana umum. Kalau kata sebelumnya, yaitu ma'hudnya bermana khusus, maka dia pun bermana bermana khusus. Nah, yang ketiga, ada namanya alif lam nil jins. Alif lam libayanil jins. Nah, kalau alif lam nil jins, fahada la yadullu alal umum. Tidak menunjukkan keumuman. Nah, jadi begini. Contohnya tadi, eh, ar-rajulu khairun minar rijal. Eh, Afan, ar-rajulu khairun minal mar'ati. Laki-laki, jenis laki-laki lebih baik daripada <coughs> jenis jenis perempuan. Apakah ini berlaku umum? Apakah kita katakan kalau begitu semua laki-laki itu jauh lebih baik daripada semua perempuan? Begitu? Enggak. Tidak dipahami umum seperti itu. Nah, ini eh, tentang eh, sigoh umum yang terakhir, yang terakhir, yang ketujuh, yaitu al-mu'arraf bi al al istighraqiyah. Nah, baik dia mufrad ataukah jama'. Nah, uh, adapun istilah-istilah al istighraqiyah, kemudian al ahdiyah, kemudian libayanil jins, mufrad, Jama, dan segala macamnya, ya. Itu semua bisa kita dapatkan dalam pelajaran bahasa Arab. Nah, yang belum pernah belajar bahasa Arab, ya mungkin istilah-istilah yang seperti ini eh, agak asing terdengar. Nah, tapi tidak mengapa, ya, insya Allah Taala mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita cari waktu yang tepat biidnillah ya, kita buka juga pelajaran bahasa Arab untuk umum eh, dari nol ya bagi teman-teman yang mau belajar insya Allah taala nanti kita apa namanya uh, buka pelajaran khusus ba, ba, pelajaran bahasa Arab untuk kawan-kawan yang uh, memang dari nol atau memang belum pernah sama sekali mempelajari bahasa Arab dan kita akan uh, apa namanya sajikan pengajian bahasa Arab tersebut dengan penyajian yang insya Allah taala mudah untuk dipahami oleh orang yang sama sekali tidak mengerti bahasa Arab insya Allah. Ya, mudah-mudahan setelah belajar itu ya, teman-teman ya, bisa melek bahasa Arab ya, dan bisa baca kitab-kitab para ulama biidnillahi taala. Nah, Allah taala alam. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya nanti insya taala kita akan uh, lanjutkan uh, pembahasan tentang al-am ini, pembahasan tentang keumuman Kapan kita bisa memana, uh, kapan kita bisa memahami eh, dalil tersebut bermakna umum atau tidak? Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Al-amalu bil am, amalan terhadap hukum yang umum, ya, dalil yang umum, bagaimana caranya kita mengamalkannya? nah, ini akan beliau uh, sebutkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Ini sangat penting untuk dipelajari uh, terutama bagi para penuntut ilmu. Nah, maka harus punya bekal ya, punya bekal ilmu usul fikih. Ya, punya bekal ilmu usul fikih supaya tidak serampangan dalam e, menggunakan dalil. Ya, mengikuti metode atau kaidah-kaidah yang telah disebutkan atau prinsip-prinsip yang telah disebutkan oleh para ulama dalam berbagai cabang disiplin ilmu. Nah, karena kalau kita tidak belajar, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah, ya dikhawatirkan akan terjadi e, hal-hal e, yang aneh, ya, serampangan dalam e, menempatkan dalil atau yang semisal dengannya. Ya, nanti ada pembahasannya seperti juga dalam pembahasan kias ya. Kalau kemarin kan kita dapatkan ada orang-orang ada orang yang menyebarkan bahwasanya kalau sholat ya, di masa sekarang di masa pandemi corona ini kalau sholatnya jaga jarak itu mirip dengan ibadahnya orang-orang Buddha. Nah, ini nggak benar. Ini namanya eh, kias ya analogi yang menyamakan antara ibadah kaum muslimin yang sholatnya berjarak-jarak ya disamakan dengan ibadahnya orang-orang Buddha yang juga berjarak-jarak. Kemudian dia bawakan di eh, diposting di situ e, contoh gambarnya, fotonya. Nah, ini kita katakan e, kias yang rusak, ya, kias kias yang fasid, ya, analogi yang rusak. Tidak seperti itu cara cara orang e, beranalogi, ya, apalagi pakai gambar, bukan pakai dalil, ya. Jadi e, terkesan serampangan, ya terkesan serampangan. Apalagi kalau e, dikait-kaitkan dengan dakwah, ya, apalagi dikait-kaitkan dengan ustadz tertentu, apalagi kalau dikait-kaitkan yang memposting postingan ngaur e, bin ajaib tersebut, ya, ternyata juga dipanggil sebagai ustadz. Nah, ini musibah juga, ya. Kalau ada ustadz dipanggil ustadz sebagai seorang ustadz, tapi tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti usul, usul fikih, ini musibah, ya Perhatikan? Ya. Kalau ada orang yang bodoh, orang yang awam, ya di, tidak dipanggil ustadz. Ya. ya. Karena memang dia bodoh, dia jahil. Yang musibah itu musibah di atas musibah dan ini bencana malapetaka yang besar kalau ada orang bodoh tapi dia dipanggil ustadz. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu berikan taufik pada kita semua, selalu menjaga kita semua agar selalu di atas majelis ilmu, selalu istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, selalu selalu menjaga lisan kita, selalu menjaga jari kita agar kita tidak berbicara tanpa ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua untuk bisa sampai ajal datang menjemput kita istiqomah di atas agama Allah istiqomah dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua